dengan hati kita kita semakin menambah keimanan kita ketukuhan keyakinan kita akan kebenaran agar ingat dan pembeli dan seluruh sendiri-sendiri yang wajib kita imani sehingga itu sisi bukti pula syukur kita kepada Allah dengan anggota badan kita, kita buktikan kita semakin taat takwa kepada Allah. Hadirin pada kesempatan malam hari ini kita duduk di satu majlis ijtima perkumpulan yang disyariatkan oleh Allah maka oleh sebab itu memang ibadah supaya tetap senantiasa ada di sisi Allah dan dicatat di sisi Allah maka harus senantiasa dilandasi dengan dua dasar syarat-syarat diterimanya amal kita. Niat diri saya akan semua Sebagaimana Allah Subhanahu Wataala menyebutkan di dalam Al Quran Al-Karim dalam surah Al Kafir surah Al yang makna di kata penggalan ayat itu syarat di mana amal seseorang apabila pertama benar dengan niat ikhlas kepada Allah marilah kita senantiasa kita bangun dan kita luruskan niat kita dengan sampai bahwa kita beribadah kepada Allah tanpa terkecuali pada kesempatan malam ini, maka ada terkecil kesalahan Allah. Yang kedua, kita jelaskan ibadah di dalam tuntunan ajaran yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah makna Islam secara khusus. Tunduk, patuh, mengerti kepada Allah dengan syariat ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. kada kesempatan mereka ini syarikat kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat berikutnya 143 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Allah berfirman yang artinya dan untuk tiap-tiap umat generasi berlaku pelaku pengikut-pengikut azab mereka punya kiblat which has kiblat ولكل وجهة هو موجهها dan untuk masing-masing ahli adyan yakni pemilik agama mereka memiliki kiblat membuat melihat yang dia mengarahkan kepada fitrah tersebut. Pasti betul ya kalau maka perlu membalas kalian akan kebaikan. Maka perlu membalas kalian untuk melakukan kebaikan kebaikan. Aina masakunu yakhidikumullahu jami'ah dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kalian nanti di hari kiamat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Allah Maha Kuasa. Kata Imam Ibn Qadir tentang ayat ini. Berkata Auzi dari sahabat Abdullah Ibn Abbas tentang ayat ini. Dan untuk tiap-tiap umat, maksudnya umat-umat yang terdahulu yang mereka memiliki suku agama disebut Ahlul adiyah Ada pula yang mengatakan di likul qabilatin kiblatun yarzuquna. Untuk tiap-tiap qabilah suku maka dia punya kiblat yang mereka ridho untuk menghadap kepadanya. Dan kiblat Allah yang tatkala kaum muslimin menghadapnya, maka itulah kiblatnya sebenarnya Nabi. Berkata Abu Aliyah, kalau tadi Allah katakan untuk siap-siap umat, pengikut agama, sebelum disebutkan oleh Abu Aliyah, Yahudi Yahudi adalah suatu umat yang Allah menunjukkan generasi itu di masa Rasul Musa. Waktu itu mereka juga punya kiblat dan mereka menghadap kepada kiblatnya. Demikian pula kata Abdul Aliyah, setelah generasi Yahudi, Allah pula munculkan suatu generasi umat yang bernama Nasrani. Mereka juga memeluk sebuah agama. Yang mereka juga punya kiblat yang menghadap kepadanya. Dan waktu itu Nasrani di tengah-tengah mereka diutusnya Rasulullah Isa ibn Maryam. Mereka tidak punya kiblat. وهداكم أنتم أيتها الأمة الموقنون بالكبلة التي هي الكبلة Sementara kalian juga salah satu umat manusia generasi yang juga ahli ahli din yang memiliki agama memiliki pegangan maka Allah berikan hidayah kalian wahai umat muslimin yang mereka beriman dan yakin kepada kiblat yang Allah arahkan kali yang Allah wajibkan kali untuk menghadapnya maka itu adalah kiblat yang sebenar-benarnya dan ini diriwayatkan pula dari Mujahid Matuah Luhad Rabi Ibn Anak dan juga Imam Asyuti. Semoga Allah merahmati mereka semua. Kemudian di riwayat yang lain kan pula susah. akan tetapi Allah memerintahkan masing-masing kaum tadi Yahudi punya bintang Asrani kemudian masing-masing mereka diperintah oleh Allah kaum tadi untuk melakukan ibadah salat mengajak kepada menghadap kepada kiblat Allah yang dikatakan kiblat Ibrahim Nah, tentang ayat ini. Serupa pula dengan firman Allah. Kalau Allah mengatakan walikulli wijhatin huwa mawalliya. Masing-masing pengikut agama waktu itu punya kiblat yang mereka mengatakan. Maka ayat ini serupa dengan firman Allah pada ayat yang lain. Yakni pada surah Al-Ma'idah ayat 48. Hadirkan. الله هذا بالبرنامج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا الله katakan untuk tiap-tiap generasi umat. Kami telah menjadikan di antara kalian umat generasi umat masing-masing kalian syiratan. Syiratan itu undang-undang. Aturan-aturan. Juga syariah diartikan adalah undang-undang atau aturan-aturan. Kata Allah, untuk masing-masing ذلك ليكون يأتي الأمة كاملين تنفجتكم في الحق هذا تسمى الشريعة أقولا أمة ومنهاجه disangkan kami ketika masing-masing kalian oleh umat federasi di antara kalian undang-undang dan aturan wa minhaj apa itu minhaj atau dalam kata lain minhaj tarikun wadih. Jalan yang jelas untuk menjalankan syariat. Untuk merealisasikan aturan. Allah berikan. Allah tunjukkan. Nah, ada undang-undang, aturan kita, syariat kita, manhaj kita. Maka jalan Rasulullah jadi kita dalam mempraktekkan agama syariat ini dengan cara petunjuk jalan yang ditunjukkan oleh Rasul SAW. Demikian pula generasi berikutnya adalah para sahabat. Dan seandainya Allah ingin menghendaki sungguh kalian akan dijadikan umat yang satu. Tidak ada umat yang macam-macam itu. Kalau Allah berkehendak. Tapi memang Allah sudah berkehendak saya dijadikan banyak umat, banyak generasi. Masing-masing umat generasi jadi ada Rasul, macam Nuh, macam Ibrahim, itu kan itu. Dan itu adalah salah satu kehendak Allah, takdir Allah. Untuk apa? Kok kemudian banyak generasi, banyak umat ini? Di tengah-tengah mereka ada syiratan wa hajat, aturan-aturan, ada pula cara yang jelas untuk mengamalkannya. Walau Walakin liyabluwakum bima tasabun. Melainkan agar Allah menguji kalian di dalam perkara yang Allah telah datangkan hadirkan untuk kalian. Jadi ternyata syariat aturan undang-undang demikian pula manhaj cara kita untuk melakukan syariat itu sebagai suara ujian Allah. Maka Allah berkata, Astagfirullah khairan. Ya Kalian kita akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Maksudnya demikian. Ya? Karena yang muncul seperti ini, kita ini berusaha berjalan di atas syariat Allah dan di atas manhaj Rasul dan para Dan itu sendiri untuk apa? Kita menambahkan faktor kelirat berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Maka kebaikan yang kita akan peroleh dari diri Allah tergantung bagaimana ujian kita, apakah kita sesuai dengan syariat Allah dan manfaatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Allah katakan, Ilallahi marji'ukum jami'an. Karena kalian hanya kepada Allah akan dikembalikan فالناس الجنة التي تسقط جسدك وكيف يتكلم كيف أدري كيف يكون اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا أريد kebahagiaan dan keselamatan Rasulullah SAW menyatakan Asyik saya kerja Kalian jaga lisan Hati-hati kalian berbicara Kalian datang ke rumah kalian وتكلميها وتكي ألا تبدي أكد قال لي كان نيتي السلام السلام السلام حضرين كيف يمكن أن تركب تكتب بالسلام di antara kita tidak ada satu yang maksud. Ini yang mestinya ketika mestinya harus senantiasa muhasabah terhadap kita. Kita terlalu banyak kekurangan. Kita masih belum banyak melakukan syariat Allah. Belum banyak kita melakukan manhaj Rasulullah SAW. Itu yang penting. Kalau kita ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan. Jadi itu hadirin cara yang mulia. Maka ayat yang sebelumnya Yahudi menyatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi. Kemudian pula Nasara tidak akan bisa masuk surga kecuali Allah. Nah, semua itu hanya sebuah anak-anak saja. Hanya sebuah teman saja tapi tidak punya diri. Tapi dari yang sebenar dan ada di kemenangannya, maka tak salah mereka semestinya mengikuti syariat Allah setelah Allah memutuskan itu. Jadi kalian hanya klaim saja. Kalau mengatakan tidak akan bisa masuk surga kecuali Yahudi, tidak akan bisa masuk surga kecuali untuk Nasrani. Nah, maksudnya kita hal ini, kita tentu ingin menjadi salah satu jannah. Bagaimana karena kita ke bagaimana jalan ahli jannah. نأتي بجمالة إذا تردنا شريعة الله من هم أكنا رسول نعم وقال هذا هنا متى قال ربنا في أينما تقولوا يأتي بكم الله جميعا إن الله لكم الشيء الكبير بما نكون كجد رأتا بما نكون maka Allah pun akan kumpulkan kalian semuanya nanti di yaumul kiamat dikumpulkan jadi satu. Ayah huwa qadirun dan Allah itu maha kuasa. Ala jama'ikum dan mengumpulkan kalian. Minal ardi dari dunia dibangkitkan lagi. Kumpulkan menjadi satu. Wa in tafarraqat ajsadakum wa ajdanakum walaupun mungkin Badan-badan kalian, badan badan kalian sudah tercerai Tercerebrik. Mungkin saja ada sebab orang itu meninggal kecelakaan pesawat. Sehingga ada kepalanya di sini, ada badannya di sana. Ada mungkin yang lain. Maka itu pun Allah berkuasa untuk mengumpul jadi satu. Dan setelah itu Allah akan mencari jawab seluruh agama, seluruh agama. Pertanyaannya, apakah kita sudah sanggup dan kita sudah punya hujah Nabi kata Allah maka hari syariat manhaj adalah seluruh yang didapat hujah dan menjadi pembela-pembela kita jangan sampai ini juga hujah alihnya menjadi sebutan penutup kita ini yang intinya hadirin jangan yang mulia jadi amal syariat kita kita dan kita dan kita bentuknya adalah amal akhlak ibadah. Ini hadis. Kemudian berikutnya ومن حيث قالت فود وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت ترى وجهك شطر المسجد الحرام وحيث لا زلتم تولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون أي الكتب يا شباب صفات الشيلان تقريب صفة الشيلان تنزيم نفس كاليا مثل الله كاليا مثل سنة مثلا حجبا وجسم شطر المسجد الحرام terarah masjidil haram kita datang lalu masuk melihat masjidil haram berarti kita melakukan sholat maka kalian hajat yang pernah itu haram wa innahu lal haqqu rabbik dan sesungguhnya kalian menghajat ke masjidil haram sesungguhnya itu sungguh dan kebenaran datang ke kepada Sesuatu yang sadiq, yang benar-benar dari Allah. Dan tidaklah sekali-kali Allah lengah dari apa yang kalian amalkan, kalian lakukan. Ayat ini kecil. Dan dari mana saja kalian terpilih ما تحدثت أن وجهك أرى مسجد الحرام dan kemanapun kalian ada di suatu tempat hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram akan tidak ada bagi manusia atas kalian maka mereka mendekat mereka punya sebuah alasan untuk mendapatkan kalian. Kecuali orang-orang yang berada di antara mereka. Maka jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka orang yang mendekat kalian. Dan takutlah kalian kepada kepada Allah. Dan untuk aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian Agar aku sempurnakan nikmat untuk kalian. Dan dengan aku sempurnakan nikmat nikmatku atas kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tentang ayat 149 dan ayat 150. Ada amar ثالث من الله تعالى في استقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. Ayat ini adalah ayat yang tahap ketiga tentang perintah Allah, perintah dari Allah, perintah untuk menghadap Masjidil Haram. Dari sana pun belahan dunia. Dari sana pun dia penjuru dunia. الهندية المصري إلى أمريكا إلى جفن إلى إليميسا إلى أوسانية تقدر كلا إني أدلع آيات يعني كتيكا روسس كتيكا أدو آيات يعني كتيكا فأنت أنتظر تحدث مهدى مسجد الحرارة هذا الحديث تأني سنبتانا آيات يعني sebelumnya ayat 184 Itu khusus pertama. Karena Allah Taala sering melihat Nabi mengarahkan ke Masjid Haram. Pada waktu itu Allah perintahkan setelah awal dia hijrah ke Madinah selama 16-17 bulan untuk menghadapi tempat Sementara keinginan Nabi kemana? Mengajak ke kiblatnya Ibrahim. Maka Allah pun palingkan Kembalikan yang Rasul yang diberikan. Ya. Dan hadirin jemaah yang mulia, awalnya ada keinginan Rasul. Sehingga Allah telah perkenankan untuk itu. Iya. Kemudian hadirin jemaah yang mulia, dan sungguh yang kedua, orang-orang Alkitab mereka benar-benar tahu bahwa menghajar mengembalikan ke Masjidil Haram itu adalah sebuah kebenaran dari Allah. Yang disebutkan pada ayat berikutnya, mereka tahu bahwa memang dalam kitab-kitab mereka, mereka tahu nanti muslimin umat Muhammad akan diperintahkan untuk kembali kemana? Menghadap ke Dan mereka mengenali tentang peristiwa itu ada dalam kitab-kitab mereka dan mereka mengenali mengetahui seperti mereka mengenal anak laki-laki mereka. Ada yang terjadi? Mereka sendiri. Nah, baru kemudian ini yang ketiga. itu, Allah benar-benar memerintahkan untuk menghadap arah kiblat Masjidil Haram. Hadis yang mulia. Nah, sehingga mereka benar-benar mengetahui bagaimana tentang sifat Allah ini. Mereka akan menghadap kembali kepada Ka'bah. Maka akan apabila sifat yang ada pada Allah Muhammad hilang, maka bisa jadi mereka akan memiliki sebuah tantangan untuk kaum ini apa ini? Ya? Ternyata muslim ini sama. Kiblatnya dengan kami. Itu betul Seperti itu. Maka ayat ini yang 149 180 sebagai bentuk Allah itu mematahkan hujah mereka semua. Orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani dikatakan hujah. Demikian pula حوران ولا مش مقيت ولا لدي ما بقول لك عرض سنة جميعا يعني هي من بحر ما تنكم من الدركون لكن الحياة لألا يكون للناس عليك الحجة أكار إذا لا تقدم الوسيا أكثر من بس من في حجة تتكلم فقط كده أهل الكتاب أهل الكتاب mereka akan membantah setelah Nabi dan Muhammad itu dipalingkan kiblatnya kepada kami. Ya. Sehingga mereka punya hujah Nabi Muhammad kembali kepada Baitul Haram. Sebagaimana nanti akan kembali kepada agama, agama kami, seperti mereka akan kembali kepada kiblat kami. Jadi kata mereka. Nah, demikian pula di Nabi Nabi seperti orang-orang berkuasa seperti itu. Iya. Nah, kemudian ada pula sebagian mereka punya semacam bantahan. Bantahan seperti yang tidak bagus. Yang membantah dengan mengatakan apa? Di antara mereka. Muhammad ini berpendapat sesungguhnya dia di atas agama Ibrahim. Jika dia mengatakan, kata itu bersih berarti dia apa namanya berarti di atas nilai jual benar benar. Tapi kenapa dia kembali lagi ke belakang? jawabnya kan Allah Taala Taala telah memilih untuk umat Muhammad waktu pertama hijrah ke Madinah menghadap itu masjid itu yang pertama itu adalah berita dan di sana ada hikmah. Ini kita Jadi karena memang itu perintah Allah. Dan dibalik balik itu ada itu. Rasul mentaati, mentaati Rasul. Kemudian tatkala Allah pula memalingkan kembali kepada kiblat yang dimiliki Ibrahim jadi ke Ka'bah, maka Rasul pun juga mentaati. Bahwa salawat wa salam kemudian Rasul wa taat kepada Allah di dalam semua keadaan dan Rasulullah tidak akan pernah keluar dari perintah Allah walaupun sekejap mata. Maka umatnya juga seperti itu. Ya, umatnya juga seperti itu. Nah, maka kemudian Allah katakan, "Fala tansuruhum maksyirin." Jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka. Dan takutlah kalian aku. Jangan kalian takut kepada orang-orang yang mereka punya syubhat, punya bantahan yang salah yang memberatkan. Tidak usah. Justru semestinya kalian hanya takut kepada Allah, kepada Tuhan Yang memang Allah saja yang patut ditakuti oleh orang yang takut hanya kepada Allah. Tidak patut takut kepada Allah. Dan akan aku atau aku tahu untuk merasakan nikmat kau tersebut. Ini sebagai atas sambung di Allah yang perlu mereka alaikum hujjah. Allah menyempurnakan nikmat atas kalian tentang apa? Yaitu syaitan untuk kalian, yaitu apa? Mengarahkan kembali, menghadapkan kembali kepada kalian. Nah, ini akan Allah menyempurnakan syariatnya dari semua karakter agar kalian mendapatkan petunjuk dan hidayah. Artinya apa? Supaya kalian dapat petunjuk, yaitu ilana banyak antul umat. Kalian selamat yang mereka umat itu mereka inhiraf justru mereka tertarik yang tak Allah perintahkan untuk menghadap kepadanya umat-umat yang sebelumnya maka Allah sudah hidayah kalian untuk menghadap kepadanya dan kalian ini bentuk Allah Hingga kami khususkan kalian dengannya. Dan untuk itu, kami jadikan kalian adalah umat hari umat dan umat yang paling mulia. Nah, waktu Allah Rasulullah mengajar Yahudi sana. Waktu kemudian dipindahkan dan syariat Allah turun, mereka tak mau. Tapi Rasulullah dan umatnya peristiwa sholat yang dijaga tadi itu justru mereka kembali. Ini bentuk ayat wal utin dan anak laikum wa alakum Kesimpulan hari ini jamaah yang mulia tentang menghadap kiblat adalah syarat untuk sahnya salat apabila memang mereka mampu Dalil itu ayat 144 dalam surah Al-Baqarah. Ditegaskan dengan ayat yang terakhir di tempat ini. Juga tentang peristiwa Habib Ibnu Umar. Tatkala peristiwa awal mulai turunnya perpindahan Islam. Waktu itu di Masjid Kuba, kaum muslimin melaksanakan sholat subuh. Maka datang orang menyampaikan bahwa tadi malam turun ayat. Yang mana ayat itu memerintahkan untuk mengajak kiblat ke Ka'bah. Maka waktu itu orang lagi sholat subuh di Masjid Kuba mereka pun berkali. Yang tadi wajah mereka menghadap ke mereka pun berputar menuju Ka'bah. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi juga menegur kepada orang yang salah dalam salatnya. Hadis tentang ada hadis yang itu anjay, yaitu ada seseorang datang kepada Nabi mengucapkan salam itu Waktu itu Nabi lagi duduk di sepi salah satu ujung masjid. Nah, maka dia sholat, kemudian datang kepada Nabi berikan salam. Apa kata Nabi? Kamu balik lagi sholat karena kamu belum sholat diulangi lagi berulang-ulang. Kemudian dia yang tanya, ya Rasul ajarkan kepada kami. Maksudnya jadi dengan satu sudah selesai suruh ulangi lagi. Nabi mengatakan, apabila engkau mau berdiri sholat, sempurnakan dulu. Setelah itu kamu baca kiblat. Kamu bertakbir, kamu kemudian baca yang mudah mudah dari Al-Quran kemudian rukuk sampai tumak minat. Ya, kamu kemudian duduk, sujud, sujudlah, kemudian duduk sampai tumak minat. Kamu pun bangun, ya, tinggal sampai tumak minat. Kamu duduk terbuka kiri. Ya. Kesimpulannya, bahwa menghadap kiblat ada dua ada dua model ada dua kiri kiri-kiri. ada dua jenis Apabila orang yang sholat menyaksikan Ka'bah, ini yang pertama. Menyaksikan wajib, artinya menyaksikan melihat ya, langsung. Maka dia wajib menghadap seluruh badan dia. Melihat ya, ini Ka'bah, berarti dia wajib. Dia lihat, dia di depannya. Maka tidak cukup. Ya, kalau dia tatkala waktu itu diharam menyaksikan Ka'bah dia mengajak sebagian dari masjid bukan Ka'bah satu masjid ini jadi itu ya kata kami itu nanti dulu jadi tidak bisa misalkan Ka'bah di sana karena yang dijaga masjid haram dia masuk ke sana dia tidak sah karena menyaksikan وفي من نوع شخص الله بيضع السنة بسنة السيدة قاعدة تقول لك في أسنانة في أسنانة في أسنانة في أسنانة في أسنانة في أسنانة في أسنانة في أسنانة في أسنانة في أسنانة في أسنانة في أسنانة في فالوجه عليه إذا استقلت شفعتها لا أنها ما تبقى تحضره rahmat. Dan ini adalah batasan yang terakhir yang memang itu ditentukan. Sampai Nabi mengatakan, لا تستقبل القبلة ولا تستقبلوها بطول أو ضائف kalian jangan menghadap kita, kalian jangan membelakangi kita, tapi kalian kencing atau kalian dari menghadap. Jadi apa? Kalau memang anak saya kami ke sana, ya udah. Jadi jangan berpikir masuk sana. Silahkan bong aja tidak ke sana. Gitu ya. Nah. Ada yang mengatakan, walakin syariku awal Kalian melainkan kalian dari barat ke timur atau ke barat. Ini menunjukkan ada Mada yang Masyikul lagi bahwa antara timur dan barat teranggap kebetulan untuk ahli Madinah. Kenapa? Nabi saya pernah disampaikan Ahlul Madinah kalau menghadap Masjidil Haram arah selatan. Jadi kalau sebelah kiri sebelah kanan timur barat. Begini. Ya, kenapa? Karena nggak langsung menyaksikan berarti arah. Ya, maka untuk itu juga untuk orang-orang kiri dari Masjidil Junub antara timur dan selatan. Nah, hadirin, maka untuk mengetahui arah seperti kita dengan cara apa? Kiblat-kiblat masjid. Yang kedua, dengan cara pakai kompas satu mungkin pakai apa? Dan memang arah yang bisa untuk mengarah. Hmm. Dengan jadi kalau ini menyaksikan betul mengajar, tapi kalau itu kita tidak menyaksikan langsung, berarti arah Patokannya apa? Jika masjid-masjid kaum Nah, jadi itu. Ini hadirin kemudian dia, jadi supaya kita paham, tapi memang syarat sholat adalah menghadap kiblat. Jika menyaksikan langsung, ada pun masalah. Jika melihat langsung, berarti arahnya. Jadi gitu ya. Nah, itu sholat malam jika ayat yang berkesempatan malam hari ini yang kita bahas mudah-mudahan bermanfaat.